Ayuhal ikhwah, azanallahu iyakum para pendengar sahabat hang dimanapun antum berada Kembali pada kesempatan kali ini kita bertemu di program Muslim Channel pada edisi uh, eh, 1 Jumadil Awal 1432 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 5 April 2011 Masehi. Ya, kita bertemu di program Muslim Channel pada kali ini bersama Ustadz Abdul insyaallah yang akan menyampaikan kajian ilmiah. Uh, sebelum kita Eh, mendengarkan kajian ilmiah, kita akan menyapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah Ustadz. Kaifa halak Ustaz? Allah yuhayyik. Ya Alhamdulillah khair insyaallah ya akhi. Naam. Ya, untuk pagi hari ini uh, eh, Ustadz uh, eh, tema yang akan sampaikan untuk sahabat Han kira-kira apa nih Ustadz? masih tema yang sama yaitu ada waktu il insan fil Quranil Karim dan insyaallah masuk pada poin yang keenam. Nah, barakallahu fiikum Ya, sahabat Hang di manapun antum berada, ya insyaallah tema pagi hari ini yaitu masih akan meneruskan uh, yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdul yaitu ada watu syaitan insan fil Quran Karim yakni permusuhan syaitan terhadap manusia yang tercantum dalam Al-Quran Karim.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 Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah amanahkan dan Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasa beliau kita bisa memegang sunnah yang mulia, hidup di dalam sunnah Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan kita di dalam Islam dan sunnah. Pendengar hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama insyaallah sama-sama belajar tentang ada waktu syaitan yaitu permusuhan syaitan terhadap manusia. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk dalam poin berikutnya yaitu poin yang keenam ala wahya as-sarfu min dinillah yaitu memalingkan maksudnya di sini malingkan manusia dari agama Allah. Jadi sebagaimana setan telah bersumpah untuk menjadikan anak cucu Adam memandang indah kemaksiatan, dia juga bersumpah untuk memalingkan mereka, artinya manusia, dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hal yang disenangi. Dan ini merupakan hal yang membuat setan lebih gembira. Karena maksiatnya manusia ditimbang dengan seorang mengingkari apa yang datangnya dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih besar. Ya. Maka mengingkari agama Allah lebih besar dosanya ketimbang bermaksiat. Walaupun mengingkari agama Allah bagian daripada maksiat. Maka fatal iman, jika setan mendapati seorang sedang mendatangi maksiat, maka setan pun berusaha memperindah maksiat tersebut kepadanya. Dan jika setan mendapati seorang sedang mendatangi amalan ibadah, maka setan pun berusaha membuat orang tersebut merasa berat dan membencinya. Dan inilah yang dikehendaki oleh syaitan agar tercapai bagiannya bagia dua-duanya yaitu berpaling dari agama Allah yaitu dari berbuat ibadah dan dia melaksanakan maksiat Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita kaum muslimin dari jebakan syaitan sebagaimana terdapat dalam surat Zuhruf ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita manusia agar jangan sekali-kali kita dibelokkan oleh setan atau dipalingkan oleh setan dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat Al-Qasas sebagai penguat ayat yang tadi, innahu aduwwum mudilum mubin. Sungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Ini musuh kita yang paling besar, musuh manusia yang paling besar, terutama kaum muslimin, adalah asyaiton, yaitu setan. Karena Allah mengatakan, Innahu adu mudil mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 di mana eh, kita mengetahui tentang bagaimana ya makar syaitan dan niat syaitan yang jelek terhadap manusia. Qala fa bima fabima la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Wa la tajidu aktsarukum syakirin. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Iblis, laknatullah alaihi Maka iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka, yaitu manusia. Tidak jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Ayat nah, tidak mendapatkan mereka taat kepadamu, ya Allah. Ini janji syaitan kepada Allah. Lek janji yang penuh permusuhan terhadap manusia. Maka ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, maksud ayat ini juga bahwa ini adalah pernyataan iblis, pernyataan syaitan terhadap dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang dia mempunyai niat dan azam yang kuat akan menyesatkan manusia sebagaimana Allah telah menyesatkan iblis. Maka dia bersungguh-sungguh akan menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk menempuh jalan kesesatan. Ya. Yang mereka awalnya menempuh jalan kebenaran dan keselamatan, lalu iblis yang akan menyesatkan mereka darinya. Setelah itu, iblis akan mendatangi mereka dari semua arah. Baik ya dari arah yang hak ataupun arah yang batil. Ya. Sehingga iblis bisa memalingkan kita semua ya dari kebenaran menuju kebatilan. Dan begitu setan akan mendatangi mereka dari empat penjuru, ya. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Ya. Dan bahwasanya kita sama-sama mengetahui huwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tatkala dia dalam menghalang-halangi jalan orang-orang yang beriman, memberikan tashkik, memberikan keraguan kepada manusia akan kebenaran Islam. Maka hakikatnya ini adalah syaitan. Ia memiliki sifat syaitan. Karena sama seperti syaitan dalam berdakwah. Di mana setan-setan yang berbentuk manusia juga mendatangi saudaranya manusia yang lain dari empat penjuru. Dari mana saja dia dapatkan, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dia akan memalingkan kaum muslimin dari peragamanya ataupun membuat keraguan-keraguan bagi kaum muslimin. Dan sering kita katakan bahwasanya seorang di luar Islam yang ingin mendakwahkan menghancurkan Islam dengan hujah-hujah dari agamanya maka kaum muslimin tidak pernah tergoyahkan. Kaum muslimin tidak simpati dengan ajaran mereka. Namun kiranya setan tidak pernah diam dengan hal itu. Maka setan membisikkan kepada orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam agar berkata kebenaran. Agar orang-orang tadi ini berkata kebenaran, membawa ayat-ayat Al-Quran, membawa sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian perkataannya. Kemudian manusia akan melihat mengiyakan, oh iya, si pulan dalam kebenaran. Setelah mereka kaum muslimin simpati dengan ajaran ini, kemudian barulah mereka melancarkan propagandanya di ayah sayyah. Propaganda yang jelek dengan asli agama mereka. Dimasukkan ajaran-ajaran kebatilan maka otomatis kaum muslimin menjadi ragu ataupun kaum muslimin menjadi orang-orang yang ada di bawah naungannya. Maka ikhwatal iman, inilah godaan syaitan terhadap manusia. Mereka meng, apa namanya? menggoda manusia dari arah kebenaran ataupun dari arah-arah kebatilan. Dan iblis mentalbis bainal haqi wal batil, mencampur adukan antaranya yang hak dan kebatilan. Sehingga kita tidak tahu lagi. Bahkan kita tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang tidak, mana yang syirik, mana yang tauhid. Susah bagi kita untuk membedakannya. Seakan-akan itulah satu kesatuan agama, seakan-akan itulah ketaatan semuanya. Kekuatan iman, semua ini akan bisa dibedakan bagi mereka-mereka yang ditunjuki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama semangatnya di dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan tentang mensinyalir perkataan iblis. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udhillannahum wa la'umanniyannahum. Dan setan ia mengatakan, setan berkata lagi, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau wahai Allah bahagian yang sudah ditentukan untukku dan aku benar-benar dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Ya. Maka setan akan menyesatkan manusia dari kebenaran dan akan membangkitkan angan-angan yang kosong, khayalan yang kosong kepada mereka tentang umurnya panjang, ya tidak adanya hari kebangkitan, tidaknya hari perhitungan amal, tidak ada surga dan neraka, semuanya akan diangan-angankan, semuanya akan ditipu oleh setan. Karena itu, setan berhasil menyesatkan banyak orang. Dengan sistem ini, setan banyak menyesatkan banyak orang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Ayasin ayat 62. Ya. Tentang mensinyal juga tentang setan. Walaqad adalna minkum jibilan kathira afalam takunu taqilun. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan bahagian besar di antaramu. Maka apa kamu tidak memikirkan? Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan kita dengan ayat ini. Walaqad adalna minkum jibilan kathira afalam takunu taqilun. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu wahai manusia. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya kalau kita menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Pak insya Allah kita akan mendapatkan sejarah yang nyata, bukti yang nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebut-nyebut sebagian kaum, sebagian orang yang telah disesatkan oleh setan dalam kebenaran. Jadi ada kaum-kaum, ada manusia-manusia yang telah diterangkan dalam Al-Quran, contoh-contoh tentang mereka manusia yang telah disesatkan dan dipalingkan oleh setan dari agama Allah. Sebagaimana dalam kesempatan yang lalu pun ini telah disampaikan, yaitu seperti kaum Ad dan kaum Samud, ya. Terdapat dalam surah al kabut ayat 38 adalah kaum yang telah dipalingkan oleh setan. Fasaddahum an sabili wa kanu mustafsirin Lalu ia menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, sedang makan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Mempunyai pandangan tajam, mempunyai pemikiran yang cerdik, punya akal yang baik, akan tapi tidak mampu untuk menghalangi tipuan setan sehingga dengan kepandaiannya, kecerdikannya mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga kaum Saba, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang mereka kaum sabak yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala dan tertipu oleh setan, fasaddahum an sabili eh, fahum la yahtadun. Menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang berhukum pada selain syariat Allah, orang-orang yang tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, seorang yang tidak mau berhukum dengan Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk dengan itu, itu pun telah dipalingkan oleh syaitan. Ya. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ila alladhina yaj'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, artinya kepada Al-Quran. Dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, artinya kita kita sebelum Al-Quran. Mereka hendak berhakim kepada togut padahal mereka telah diperintah mengingkari togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka tatkala kita tidak tunduk dengan Allah, tidak tunduk dengan sunnah Rasulnya, maka kita termasuk orang-orang yang mengingkari Allah. Karena kita telah berhukum kepada selain hukum Allah. Kemudian di antara juga yang telah menjadi sejarah bukti nyata di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang disesatkan oleh syaitan adalah orang yang enggan berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya surat Az-Zukhruf ayat 37 diterangkan oleh Allah, "Wa innahum la yasuddunahum an sabili Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kadang ya manusia di dalam gelimang kesyirikan, dalam gelimang dosa, dalam gelimang ya kebidahan, mereka menyangka bahwa itulah petunjuk. Mereka menyangka bahwa ini kebenaran. Mereka menyangka bahwa ini adalah suatu kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Padahal ini adalah bisikan syaitan, ini adalah rayuannya, ini adalah tipu dayanya. Dan tentunya manusia tidak menyadari hal itu karena pemahaman agamanya kurang ataupun karena jauhnya dia dari pendidikan agama yang benar ataupun karena kemalasan dia di dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk Allah akan diberikan kepada mereka yang taat, kepada mereka yang ikhlas, kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang selain itu, maka wahyu mereka adalah petunjuk mereka adalah syaitan. Sehingga syaitan akan men, sehingga mereka akan menjadi teman-temannya syaitan dan menjadi ya makhluk yang setia kepada syaitan. wajah Jadi balasan terhadap orang-orang yang berpaling dari syariat Allah dan berzikir kepada kepadanya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan padanya agar setan memalingkannya dari Allah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dalam keadaan kupur dan kesyirikan wa sehingga jika ia datang kepada hari kiamat setan akan berlepas diri dari orang itu. Ya. Jadi tatkala orang meninggal dalam keadaan itu dan hari kiamat nanti akan dihujahkan, setan berlepas diri dari bisikannya. Setan berlepas diri dari apa yang telah dia seru. Ya. Maka persahabatan setan dengan manusia yang terjebak dengan setan maka akan berakhir nanti di akhirat tatkala mereka amalannya dihujahkan ya satu sama lain akan ditimbang. Maka setan adalah teman-teman yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Sebagaimana kita katakan, ya, apa Al-Quran katakan di dalam ayat yang lain, kama syali syaitan itqali insani kfur falamma kafara qala inni bari ummi minka wa, wa inni akhafullah Robbal alamin. Ya, permisalannya seperti syaitan tatkala berkata, ya, tatkala setan berkata kepada manusia agar kupur, kemudian setelah manusia kupur, maka setan akan berlepas diri dari perbuatan kamu manusia. Sungguh dia berkata, aku takut kepada Allah, Rabbul Alamin, Robs alam semesta ini. Kota iman yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu licik dan piciknya setan terhadap manusia. Begitu besar permusuhan setan terhadap manusia. Sebagaimana besarnya permusuhan iblis kepada bapak kita Adam alaihissalam. Ya. Kemudian diantara juga orang-orang yang telah terbisiki dan tersesat oleh syaitan itu orang yang minum khamar. Minum minuman keras yang menghilangkan akalnya dan berjudi tentunya. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddu wa yasud wa yasuddannakum an wa anis salah fal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan salat maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu Saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini mengandung bahwasanya setan menghendaki menimbulkan permusuhan dengan beberapa amalan. Allah menyebutkan di sini dengan sebab khamar minuman keras, dengan sebab berjudi. Maka khamar dan berjudi adalah dua sebab di antara sebab-sebab yang lain yang menjadikan banyaknya permusuhan di antara manusia. Terjadinya permusuhan saudara dengan saudaranya, tetangga dengan tetangganya, ya, atau dengan sahabat-sahabatnya dengan cara berjudi. Mereka adalah orang satu kesatuan di dalam dohirnya, tapi hati mereka tercerberai, hati mereka bermusuhan. Ya tak cuma uhum jami'a wa qulubuhum syatta mereka berkumpul di satu wadah, tetapi hati mereka tercerai berai, hati mereka saling dendam. Karena ini adalah sudah merupakan permainan iblis laknatullah. Tidaklah kita mendapatkan mereka yang minum khamar kecuali perbuatannya akan nista. Tidaklah kita melihatkan mereka yang suka berjudi kecuali permusuhan adalah ditegakkannya. Mereka telah mengibarkan panji-panji permusuhan baik kepada orang yang bertakwa ataupun antar sesama mereka. Ya. Maka ikhwatal iman, begitu dahsyatnya Islam di dalam membimbing umatnya. Ya. Di antaranya sianatul akli, di antaranya adalah menjaga akal. Dengan cara apa? Dengan cara melarang makanan-makanan, minuman-minuman yang haram yang bisa menghilangkan akal sehat manusia. Tatkala akal sehat kita hilang, maka kita tidak akan malu lagi melakukan apa saja yang terlarang. Bahkan kita tidak sadar telah melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Sebagaimana kita ketahui dalam suatu sirah, dalam tafsir disebutkan, dalam hadis sahih disebutkan, seorang yang minum khamar, kemudian dia bisa berzina, kemudian bisa membunuh. Karena apa? Karena hal ini hilang akalnya. Ibatul iman yang dari Allah Subhanahu wa taala jelas khamar dan judi adalah perkara yang jelek, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita menjauhinya. Dan ini adalah perbuatan syaitan. Akan tetapi minum khamar dan judi ini merupakan rintangan yang lebih ringan dari rintangan-rintangan sebelumnya. Mengingat rintangan yang pertama bisa mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu ya, homer dan judi termasuk perbuatan dosa besar. Maka ini merupakan kesempurnaan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah akan mengganjarnya menurut kadar amalannya. Lalu setan akan menghalang-halanginya menurut kadar perbuatannya itu. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang haram. Kecuali jika setan menghalang-halanginya dari zikir dan sholat secara total, maka dia akan menjadikan kafir karenanya. Ya'udzubillah. Ya, apabila setan telah berhasil menghalang kita, kita tidak sholat. Bahkan mengingkari kewajiban sholat. Kemudian, ya, kita tidak pernah berzikir kepada Allah. Artinya kita tidak mengingat Allah. Kebesaran Allah. Tidak pernah mentauhidkannya. Maka jelas orang ini mengeluarkan daripada Islam. Orang ini telah keluar daripada Islam. Ini perkara yang mesti kita jauhi. Nauzubillah. Dan ini adalah merupakan kerusakan yang ditimbulkan ya dari aspek keagamaan artinya dari aspek yang agama telah tidak mentolerannya lagi dan ini adalah lebih parah daripada aspek-aspek yang lainnya dari aspek sosial dari segi-segi sosial yang lainnya karena minum khamar dan berjudi adalah perbuatan jelek dosa besar yang bisa menghapuskan persahabatan dan menjadi bumerang bagi masyarakat, tidak tentramnya masyarakat. Namun demikian, dia termasuk dosa besar ya yang masih dalam bentuk maksiat. Akan tetapi tatkala manusia telah mengingkari salat, ah, tatkala manusia telah tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala manusia mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih besar, jauh lebih besar dosanya ketimbang judi dan khamr. Namun demikian tidak kita tidak mengatakan khamr dan judi perbuatan yang remeh, tidak. Ya. Tapi semua ada tahapannya, semua ada derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengganjar, akan membalas sesuai dengan kadar perbuatan kita. Maka ya iman, pendengar hang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setan akan menghalang-halangi manusia secara tadaruj, bertahap. Menurut keadaan mereka sendiri sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari hadis Al Yum Ahmad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna syaitana qada li ibni Adam fi atruk bi atrukihi faqada lahu bi tariqil islami faqala tuslimu wa tadaru dina abaika wa aba wa abaa abika فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الحجرة فقال تهاجر وتدأ أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فحجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال أت أتجاهد فهو جهد نفس والمال فتقتل فتنقل fatungkahu almaratu maratu wa yuksamul malu fa'asahu fajahada. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kepada kita beberapa gambaran tentang bagaimana cara setan, tahapan setan dalam menggoda manusia. Sesungguhnya setan memperdayai anak Adam melalui berbagai jalan. Di ayat pertama atau di hadis pertama Rasul mengatakan Ina syaitana qala li ibni Adam bi atrukihi. Maka sungguhnya setan memperdayai anak Adam melalui berbagai jalan. Maka dia memperdayainya ya memperdayai orang tersebut melalui jalan Islam. Jadi seakan-akan dia sebagai penasehat. Setan sebagai penasehat dan seakan-akan dia guru yang perlu di, di, di, di, diikuti. Ya. Sehingga setan berkata dengan jalan Islam, kamu masuk Islam dan meninggalkan agama bapak-bapakmu dan kakek-kakekmu. Kamu telah masuk Islam ya? Ya gitu ya. Kemudian engkau telah meninggalkan ajaran bapakmu dan kakek-kakek kamu. Tetapi orang itu tidak menggubrisnya. Jadi orang itu diam saja. Orang itu konsisten dengan istiqomah dengan dengan dengan Islam. Maka lalu masuk Islam. Orang tersebut masuk Islam. Kemudian setan tidak berdiri di situ setan menghalang-halangi orang tersebut melalui jalan hijrah dan berkata, "Kamu berhijrah dan meninggalkan bumi dan langitmu." Artinya tempat tinggalmu. Dan sesungguhnya perumpamaan bagi seorang yang berhijrah adalah seperti kuda menurut jauhnya perjalanan. Namun orang itu tidak menggubrisnya dan berhijrah. Jadi orang tadi kokoh lagi. Tidak peduli dan gusikan setan. Dia hijrah. Lalu setan juga memperdayai orang tersebut melalui jalan jihad dan berkata, ya, setelah dia tidak mau juga dalam hijrah, berikutnya yaitu dalam jihad. Apakah kamu akan berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, lalu terbunuh, kemudian sang istri dikawini oleh orang lain, dan harta benda dibagi-bagikan kepada ahli waris. Tapi orang itu pun tidak menggubrisnya dan tetap berjihad. Masya Allah. Ini adalah perempuan seorang muslim yang kokoh, perempuan muslim yang teguh di ajaran Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bersama kegigihan dia di dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dalam hal ini kita dapat ambil pelajaran bahwa pertama-tama setan akan menghalang-hali manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang besar. Keinginan setan yang pertama kali adalah memalingkan manusia semua dari agama yang benar, dari agama Allah yang suci ini. Ini langkah pertama dalam hadis ini menghalang-halang manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka darinya agar menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah didengar agama Allah. Ini kehendak setan yang tertinggi. Namun jika dia tidak berhasil membuat anak Adam berbuat kekupuran dalam kesyirikan atau kekupuran dan kesyirikan dalam agamanya, ya maka dia tidak merasa tenang dengan itu. Dia melancarkan makar yang berikutnya, tipuan yang berikutnya. Yaitu setan akan melanjutkan aksinya. Dia berusaha menghalang-halangi orang tersebut dengan berbagai macam bid'ah. Yaitu dengan membuatnya beribadah kepada Allah dengan amalan yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya. Sehingga orang tersebut berpaling dari sunnah kepada perbuatan bid'ah. Langkah yang kedua, setelah setan disyariatkan Allah dan Rasulnya, kemudian dianggap ini daripada syariat Islam. Dan betapa banyak manusia yang tergelincir dalam dalam poin yang kedua ini. Yang merasa dia di dalam petunjuk, yang merasa dia di dalam kebenaran, di dalam sunnah, padahal hakikatnya itu adalah menentang Islam, padahal hakikatnya dia telah mencatat Islam, karena Islam tidak pernah mensyariatkannya. Mereka beranggapan bahwa ini kan perbuatan yang baik, ini kan perbuatan yang baik dilaksanakan oleh orang-orang yang baik. Ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah sadar kita bahwa dalam pembahasan ini metode setan adalah setelah dia tidak berhasil memalingkan manusia dari kesyirikan, mereka setan memisikan kepada manusia agar membuat kaidah-kaidah ataupun rumusan-rumusan ibadah yang baru yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya, orang-orang yang saleh sebelumnya dari para sahabat dan para tabi'in dan para pengikut tabi'in. Ya. Sehingga sering kita mengatakan ini kan baik dan seterusnya. Ikhwatal iman, kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah dipandang dari Allah dan Rasulnya, bukan dipandang dari kita sisi manusia yang lemah. Kalaulah kebaikan, tentunya para sahabat dan para ulama akan melaksanakannya dan akan berfatwa dalam kitab-kitab mereka. Ya, selama dalam kitab-kitab mereka tidak ditemukan, ketahuilah maka itu bukan syariat yang mesti kita tinggalkan. Karena inti daripada ajaran Allah dan Rasulnya adalah kita beribadah tatkala ada perintah, tatkala ada anjuran. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dan melihat setelah ada, ada Al-Quran dan Sunnah merintahkan, maka lihat bagaimana contoh ibadahnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Demikian seharusnya kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak boleh dilakukan kecuali adanya perintah. Kalau tidak ada perintah kita melaksanakan membuat ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan, maka hakikatnya kita telah mencatat Islam. Karena kita telah menganggap Islam tidak sempurna. Inilah godaan syaitan terhadap kita. Manusia. Ya, setelah dia tidak mampu membuat kesyirikan, kekupuran kepada manusia, maka apa, aksi berikutnya syaitan melancarkan dengan manusia gemar melakukan perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak pernah disyariatkan yang tidak pernah ada contohnya, yang bukan dari perintah Nabi dan bukan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa billah. Kemudian ihwatal iman. Jika ternyata manusia tetap kokoh di atasnya dan setan tidak sanggup membuat manusia untuk berbuat melakukan bid'ah, maka dia akan menghalang-halanginya dengan aksi berikutnya, dengan tipuan berikutnya, yaitu setan akan menghalang-halangi manusia untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Ya, jadi poin yang ketiga ataupun aksi dia yang ketiga adalah akan menjauhkan manusia agar menghalangi manusia agar manusia tidak mengamalkan lagi kewajiban-kewajibannya dia lupa tentang kewajibannya dan tentunya setelah dia lupa tentang perbuatan kewajiban maka setan akan membuatnya manusia melakukan hal-hal yang diharamkan dengan berbagai macam jenis ya kita lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah adalah beribadah kepada Allah, tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dan ini hak Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka watan iman tatkala Mu'ad ibu Jabal radhiyallahu anhu dibonceng oleh Rasulullah SAW dalam suatu himar ya keledai maka Rasulullah bertanya ya Mu'ad ma haqullahi 'alal ibad wa ma hakul ibadi 'ala Allah Qala al-mu'ad Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqullahi 'alal ibadi alla yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man lam yusyriku bihi syai'a. Ya. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan Umar bin Jabal, tatkala Muad bin Jabal dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kendaraan, maka Rasulullah bertanya kepada Muad, "Wahai Muad, apakah engkau tahu apa hak Allah kepada hambanya?" dan hak hamba kepada Allah, maka Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, maka Rasul menjawab lagi, menerangkan kepada Mu'ad, hak Allah kepada hambanya, agar hambanya tidak mensyirikatkannya dalam ibadah kepada suatu apapun. Tidak boleh kita bersyirikat, itu hak Allah. Kemudian hak hamba kepada Allah, agar tidak diazab. Zulma ala nafsi. Sungguhnya aku, kata Allah, haramkan atas jiwaku kedoliman. Ya tatkala manusia bertauhid tidak mensyirikkan Allah dalam ibadahnya, maka dia ada jaminan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang yang bertauhid nanti dia akan dimasukkan di neraka karena kadar dosanya, kemudian tapi dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka iman dengan poin yang ketiga ini manusia akan terlupakan dengan hadis ini, manusia akan terlupakan dengan ibadah kepada Allah, kewajiban-kewajibannya disepelekan, kemudian dia akan masuk dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat kita lupa. Lupa daratan gitu ya. Nah, ikhwat iman. Namun jika dengan hal ini yaitu setan membisikkan manusia agar meninggalkan kewajibannya, kemudian manusia tetap kokoh di atasnya dan gagalah setan, maka setan tidak diam di situ. Setan ada lagi makar yang keempat Ya, jadi jika ternyata setan tidak sanggup memalingkan manusia dengan hal ini, selanjutnya setan akan menghalang-halangi dari jalan keutamaan dan menjadikannya berbuat dosa kecil sehingga dia menjadi hina karenanya. Ya, Ustaz Iman, pendengar hang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berikutnya adalah menghalang-halangi orang berbuat keutamaan. Jadi adanya keutamaan sunnah-sunnah dia tinggalkan. Lah ini kan hanya sunnah. Ini kan hanya keutamaan saja, tidak perintah yang pokok. Dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang senada. Ya. Sehingga di akhirnya lambat laun akan mulai masuk dalam dosa-dosa kecil dan tetaplah bertumbuh dosa kecil pun akan menjadi besar dan manusia akan terhina dengannya. Wa Kemudian juga jika ternyata dia tidak sanggup lagi dalam menghalang-halangi manusia dari keutamaan, maka setan akan berusaha menyibukkan manusia dengan hal-hal mubah, dengan hal-hal yang dibolehkan, sehingga dia mampu menghalang-halanginya untuk berbuat untuk menghalang-halangi untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang mubahat, hal-hal yang mubah asalnya boleh, ya. Tetapi setan akan memperdaya manusia dari hal-hal yang mubah. Semacam kita gemar membeli sesuatu yang suatu hal yang kurang bermanfaat ya dan bahkan sudah dibeli dibeli lagi ya banyak membeli elektronik misalnya sudah punya HP ini beli HP terus punya mobil beli mobil lagi jadi ubahat dia lupa kepada hak fakir miskin dia lupa kepada hak berimpak dan seterusnya dilupakan oleh setan ya jadi dipalingkan oleh setan dengan hal-hal yang mubah yang mubah juga hal yang boleh tapi lagi kita membeli sesuatu yang kurang bermanfaat ya dan masih banyak lagi saudara kita yang butuhkannya. Hakikatnya kita telah tertipu juga oleh syaitan. Dan ini tingkatan-tingkatan ke bawah. ya. Kemudian di hotel iman. Jika ternyata setan tidak sanggup juga untuk menggoda manusia dari jalan ini, maka selanjutnya setan berusaha menyibukkan dengan amalan yang kurang utama. Ya, untuk bisa menghalang-halangi dari amalan yang lebih utama darinya. Sehingga dengan demikian dia bisa melalaikannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dan ibadah-ibadah yang fardu. Ya. Maka ini poin yang terakhir yang di, yang dikatakan oleh Syekh bahwa jika dia tidak sanggup melakukan hal tadi, maka selanjutnya dia menyibukkan manusia dengan amalan-amalan yang kurang utama, ya. Maka dia akan disepelekan dan akhirnya amalan yang tidak utama disepelekan kemudian akan bangkit ke berikutnya dia akan menghilangkan dan terlupakan dengan amalan-amalan utama sehingga dia pun meninggalkan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang fardu. Ya. Ini adalah di antara tahapan-tahapan syaitan di dalam menggoda manusia. Ya. Dan tentunya setan akan menggoda dari tingkat yang paling tinggi, tidak paling yang paling rendah. Katalah ada manusia, maka setan langsung kepada tingkat yang puncak puncaknya adalah kesyirikan, kekupuran. Puncaknya adalah tatkala manusia mengingkari ajaran Allah, mengingkari sunnah Rasul, mengingkari semua yang ada dalam ataupun sebagian dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak beriman lagi kepada hari akhir, tidak beriman lagi kepada hari kebangkitan. Maka ini adalah ya langkah setan yang pertama dalam menjebak manusia. Dia ingin langsung kupur manusia. Namun jika tidak bisa, maka pada langkah berikutnya dan langkah berikutnya sampai hal-hal yang terendah ya maka setan senantiasa menggoda Ibadatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu di antara poin yang keenam yaitu bahwa setan senantiasa berusaha dengan gigih agar kita terjatuh ke dalam ya tipuannya dan makarnya. Kemudian masalah berikutnya yaitu masalah uh, yang ketujuh yaitu menyuruh berbuat maksiat. Ya. Al-amru bil ma'asi, memerintahkan untuk berbuat maksiat. Jadi setelah setan juga berbuat memerintahkan untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan senantiasa menyuruh manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah agar manusia masuk ke dalam neraka bersama-sama setan, bersama dirinya tentunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga terangkan, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Ya. Sungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi, dia mencari sahabat, mencari teman agar sama-sama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan setan. Dan Allah juga berfirman, "Kama sali syaitan itqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin." Maka akibatuhuma annahuma finnar khalidain fiha wa dzalika jazaa'u zalimin. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, "Kafirlah kamu maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sungguhnya aku takut kepada Allah, Rob semesta alam. Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sungguhnya keduanya masuk dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Jadi bukan hanya setan yang kekal di neraka, tapi orang yang kupur, orang yang syirik, orang yang telah enggan kepada agama Allah, yang telah tertipu oleh syaitan, mereka pun sama-sama dijebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama-sama syaitan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ghayatul ghayatu ghayatu syaitan lil adawati lil adawatil insan. Dan ini adalah tujuan setan dalam bermusuhan kepada manusia. Maka demikianlah setan akan menyuruh secara jelas dan terang-terangan kepada manusia untuk berbuat kekufuran. Jika tidak bisa menurutinya, maka dia akan melakukan secara bertahap sampai dia dalam menjerumuskannya manusia ke atas ya ke batas apa yang diampuninya ke batas apa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala artinya kepada hal-hal yang mubah dan seterusnya yang ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tapi itu juga setan menggodanya setelah dari tahap yang paling besar kemudian dia tidak mampu dan seterusnya ke bawah ya. sehingga ihwatal iman kita pernah ya pernah mendengar cerita atau sering kita mendengar cerita yang sahih dan dimuat dalam berbagai hadis dalam riwayat sahih yang dimuat. Di antaranya adalah bahwa ada seorang rahib pendeta yang tekun beribadah di dalam ya di dalam tempat ibadahnya. Lalu ia dititipkan seorang wanita, ya, kemudian menggodanya dan akhirnya artinya setan ya membisikkan pandangan pendeta itu untuk menggoda apa bahwa wanita itu sangat penggoda. Kemudian berbuah zina dengannya dan wanita itu habul hamil. Lalu setan mendatangi sang pendeta dan berkata, "Bunuhlah dia." Ya. Maka setan pun membisikkan hal itu, lalu orang tadi pun membunuhnya ya, untuk menutupi aibnya. Namun setelah itu juga setan memberikan tahu kepada saudaranya bahwa yang membunuhnya adalah si Pulan. Itu kan apa? kedustaan setan di dalam menyelamatkan apa menyesatkan manusia. Maka setan adalah suatu sosok yang tidak dapat dipercaya. Jadi pertamanya adalah dia orang yang ahli ibadah, tekun beribadah. Dia adalah orang yang taat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditipu seorang wanita dan setan menghiasi begitu indahnya wanita itu dalam pandangan seorang pendeta tadi dan akhirnya dia berhubungan intim dan setelah itu berzina dan hamil dan dia malu. Lalu saya membisikinya untuk membunuhnya agar ditutupnya rasa malunya. Setelah dibunuh, setan sendirilah yang membisikkan kepada saudara perempuan tadi dan dikasih tahu tempat tempat mayatnya. Inilah ifatal iman, sosok manusia yang durjana, sosok makhluk yang dilana Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pandai berdusta dan gemar berdusta adalah syaitan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada syaitan dan amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, merahmati kita agar kita tidak terjebak oleh rayuan syaitan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan dimatikan kita dalam taubat, dalam keikhlasan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada makhluk yang lepas daripada godaan syaitan. Semakin besar keimanan seorang, semakin besar syaitan yang datang kepadanya. Ya. Kemudian akhirnya juga syaitan memerintahkan agar bersujud kepada kepadanya agar manusia tunduk patuh kepada setan bersujud padanya, walaupun dalam sekali saja sekali saja tapi manusia ya melakukan hal itu maka jelas hal ini sudah membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang dilakukan oleh setan kepada pendeta tadi maka ya pada saat mereka sedang berjalan tiba-tiba setan menghampiri pendeta tersebut dan berkata Akulah yang memperdayaimu, sujudlah kamu pada aku sekali saja. Maka aku akan menyelamatkanmu. Lalu pendeta itu pun sujud dengan janji setan tadi. Ya, maka setelah itu setan pun berdusta. Hal ini pun sama dengan tadi ya, dalam apa namanya surat Al-Hasan ayat yang 16 tadi. Setelah dia berbujuk agar manusia kupur, maka dia berlepas diri dari apa yang dia katakan. Dengan mengatakan aku takut kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Maka dengan kalimat ini juga sesungguhnya tes setan adalah takut kepada Allah. Setan juga mengakui tentang kebesaran Allah. Setan tidak berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan sifat busuknya setan senantiasa membujuk manusia agar manusia menjadi pengikutnya. Makanya watal iman manusia yang mengingkari adanya wujud Allah. Manusia yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lebih baik daripada setan, bahkan lebih kupur daripada setan karena syaitan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala sedang manusia yang lemah tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir setan dari rahmatnya, maka setan memberikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa dan janji yang jelek. Di mana setan akan mengambil hamba-hamba Allah sebagian dari hamba Allah agar menjadi pengikutnya dan akan menyesatkannya bersama dirinya. Sebagaimana Allah menyesatkan syaitan. Ini adalah janji syaitan. Jadi janganlah kita sering bernazar atau berjanji yang jelek, berjanji yang akan menghancurkan diri kita dan agama ini. Ya, karena janji yang jelek hanyalah ada pada syaitan. Ya, jadi manusia yang berjanji seperti syaitan maka merupakan bagian daripada syaitan. Ya. Allah juga menerangkan wa mayyat wa khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan kemungkaran. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan kekejian dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-takuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Artinya kikir, pelit. Ya. Maka ikhwatal iman dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, maka jelas bagi kita nampak dohir bagi orang yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa besar permusuhan syaitan kepada manusia. Karena tidaklah manusia, syaitan memerintahkan manusia kecuali dengan keburukan dan kekejian. Dan akan mengatakan kepada Allah hal yang tidak dia ketahui. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar. Adalah seorang mengatakan kepada Allah tanpa yang dia ketahui. Berbicara tentang hak Allah dengan kedustaan dan kebodohan. Berbicara tentang nama dan sifat Allah bukan karena wahyu. Berbicara halal dan haram bukan karena wahyu tapi hawa nafsu. Ini adalah sungguhnya mereka adalah lebih besar dosanya. Mengatakan kepada Allah tanpa dia ketahui. Ya, maka Islam adalah agama ilmu. Agama ilmu dan amal dan ilmu muqaddamun al amal. Ilmu didahulukan daripada amal sehingga Al Imam Bukhari yang membuat bab babun al ilmu qabla al qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Maka tidak boleh seorang muslim berbicara ataupun juga tanpa ilmu mesti disandarkan kepada pengetahuan. Terlebih kita berbicara dalam masalah agama, terlebih lagi kita berbicara tentang hak dan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ayat ini menunjukkan bahwa setan menyuruh manusia untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara adalah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat, ayat tadi maka diantaranya bahwa setan mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat di dalam Sahih Muslim dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang fitnah pindah akhir zaman. Beliau bersabda, ya, "Fayatamatsalu lahumus syaitanu fayaqul, ala tastajibun?" Fayaqulun, "Fabima ta'muruna?" fa'amuruhum bi ibadatil ausan. Lalu setan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Tidakkah kalian memenuhi ajakanku?" Lalu mereka bertanya, "Kau menyuruh kami untuk berbuat apa?" Maka setan pun menyuruh mereka untuk menyembah berhala dan menyuruh seorang rahib untuk bersujud kepadanya dan menjadi kafir karenanya dan yang demikian ini adalah tujuan dan ambisi syaitan. Ikhwatan iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, Ya, jadi dengan ayat-ayat tadi dapat disimpulkan diantaranya bahwa syaitan ingin mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar dia bisa menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di antaranya juga setan memerintahkan manusia untuk memotong telinga binatang. Ya, dan orang-orang kafir telah melakukan hal itu untuk menjalankan perintah setan dan mengikuti peraturannya. Maka mereka pun membelah telinga pihar dan sawi. Ya, di sini kemarin dalam kesempatan yang pertama sudah disebutkan yang semuanya pihar adalah onta betina yang telah beranak lima. Ya. Dan syawaib adalah onta betina yang di, yang diberi yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Ya. Jadi dibiarkan seperti itu. Menyiksa binatang juga menganggap binatang bisa mendapatkan manfaat dan motorot dengan berjalannya binatang. Inilah sikap jahiliyah. Kemudian diantara juga di ayat tadi apa yang membuat setan memalingkan manusia yaitu merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengubah agama Allah dan fitrah yang diciptakan Allah untuk manusia. Ya. Tujuannya agar manusia berpaling dari fitrahnya, agar dia tidak berakal lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah merubah apa yang telah diharamkan Allah layaknya merubah ciptaan Allah seperti mengkebiri binatang tanpa ada alasan yang jelas atau meng, me, apa, mengikir gigi, memberi tato dan mencukur alis dan sebagainya, ini pun bagian dari para tafsiran merubah ya apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hal ini dikuatkan dalam surah Ar-Rum ayat 30, faakim wajhaka lidin hanifa fitratallahi Allah lati fatarana 'alaiha la tabdil khalqillah dari dinul qayyim maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Artinya tidak ada perubahan pada agama Allah, itulah agama Allah yang lurus. Itu Islam. Agama Allah. Agama yang lurus itu adalah Islam. Terdapat pula dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abdullah Mas'ud berkata la'anallahul wasimati wal mustausimat wal mutanamisati wal mutafallijat wal mutafallijan lil husni mughayyirati khalqillah mali la'al'anu man la'anallahu wa rasulahu Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menato bagian-bagian dari tubuhnya dan yang meminta dilakukan itu padanya. Yang menato dan ditato dilaknat oleh Allah wanita yang membuang sebagian atau semua alisnya, membuang sebagian atau semua alisnya, wanita yang mengikir sela-sela giginya untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah, dia adalah bagiku untuk tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka ikhwatal iman yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada dua pengertian tentang makna merubah ciptaan Allah. Yang pertama dalam ayat tadi Ar-Rum dijelaskan bahwa merubah ciptaan Allah adalah merubah agama Allah. Yang kedua dalam hadis juga diterangkan merubah ciptaan Allah adalah dengan cara ya meminta ditato atau menato, mencukur alisnya dan mengikir gigi dan yang lainnya. Ini adalah tidak boleh, terlarang. Ya, terlarang. Ya. Dan ayat e, dan hadis menunjukkan kepada wanita namun tidak hanya kepada wanita ya juga kepada laki-laki karena kebanyakan pada saat itu yang meminta demikian adalah para wanita. Namun demikian pada saat ini tidak kalah para laki-laki pun minta dita, ditato. Dan ini adalah masuk yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam Sahih Muslim juga diterdapat hadis qudsi yang berbunyi khalaqtu ibadi hunafa quluhum wa innahum atatkum syayatinu fastalatkum an dinihim wa haramtu wa haramat alaihim ma ah, ah, ahlaltu lahum wa amarathum ayushriku bi ma lam unzul bi sultana. Aku Allah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, hanif semuanya. Dan sungguh setan telah mendatangi mereka, lalu membelokkan mereka dari agama mereka, dan mengharamkan kepada mereka suatu yang aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka untuk menyekutukan suatu denganku yang aku sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba dalam keadaan lurus, dalam keadaan benar fitur yang lurus tetapi setanlah yang telah membelokkan agama manusia ke dalam agamanya, agama setan. Sehingga menyuruhkan untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Ya. Kemudian ya mengharamkan apa yang dihalalkan, kebalik-balik. Kemudian juga menyuruh manusia untuk bersyirikat, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba Allah. Kemudian dalam ayat tadi juga telah mengungkap tentang perbuatan keji, yaitu semua perbuatan dosa dan keji beserta ucapan atau perbuatan yang sangat keji. Ini juga dilancarkan oleh syaitan dalam pengertian ayat di atas. Kemudian diantar juga kemungkaran, yaitu sesuatu perbuatan yang diingkari oleh syara dengan cara melarangnya dan itu mencakup seluruh perbuatan maksiat dan kehinaan. Akan tetapi syaitan memperhias kemungkaran agar manusia masuk dalam kemungkaran. Perbuatan kejelekan, ya, perkataan tentang Allah tanpa didasari ilmu baik perkataan itu terse tersebut berkaitan dengan zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, ataupun mensyariat. Barang siapa yang memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain sifat yang telah dia berikan kepada dirinya atau sifat yang telah diberikan Rasulullah SAW kepadanya atau dia mentiadakan darinya sifat yang telah dia tetapkan sendiri untuk dirinya atau menetapkan sifat yang dia tidak tiadakan dari dirinya maka sungguh dia telah berkata tentang Allah tanpa ilmu ya Pakotal iman, barang siapa yang mengklaim bahwa Allah mempunyai sesuatu yang bisa mendekatkan diri. Ya. Jika seorang yang mengklaim bahwa Allah mempunyai sekutu yang bisa mendekatkan diri dalam penyembahannya kepada Allah, maka sungguh dia telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Juga barang siapa yang berkata sesungguhnya Allah telah menghalalkan yang seperti ini dan mengharamkan yang seperti itu atau merintahkan yang begini dan begitu padahal itu tidak pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata kepada Allah tanpa ilmu. Ya. Bagaimana iman yang dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah di antara ya, pengertian ayat di atas tentang pujukan syaitan dan rayuan syaitan dan tipuan syaitan kepada manusia sehingga manusia terpropaganda dengan syaitan dalam hal itu maka ihwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kondisi atau dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan adalah bisa membimbing kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita adalah manusia yang lemah, makhluk yang banyak dosa, senantiasa kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sekaligus kita berhusnudzon berbaik sangka bahwa Allah akan mengampuni kita. Dengan demikian ihtal iman Ya, tidak ada manusia yang kebal daripada godaan syaitan. Kecuali mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah azim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hiru da'al alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian sahabat di manapun antum berada kajian ilmiah bersama Ustadz Abdul Ya kembali lagi kita di program Muslim Channel Dan kita sudah memasuki sesi tanya jawab Silahkan bagi sahabat yang ingin bergabung di line telepon ataupun di SMS online eh, bisa bergabung secara langsung di nomor telepon di 0778467106 atau di line telepon di 0778468106. Ya, kita akan coba angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Uh, Umu Ais dari Singapura. Umu Ais di Singapura. Ya, Umu Ais Tafadoli. Uh, ah, Barakallahu fikin. Allah di Kumas. Um, Ustaz, saya sering mendengar orang berkata, saya takut dengan syaitan Maksudnya dia takut dengan tipu daya syaitan. Apakah itu syirik? Uh, dan bolehkah kita kata kita benci dengan syaitan? Itu saja. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu pertanyaan dari Umu Aisyah yang di Singapura. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Ummu Ais yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. E, berkaitan dengan ucapan seorang tentang saya takut kepada syaitan. Ya, kalau maknanya takut artinya e, takut dalam kategori yang tidak boleh ya. Artinya dia takut bahwa setan itu adalah bisa begini-begini kepada kita gitu ya maka jelas ini tidak boleh. Kita tidak boleh takut kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ketakwaan seorang, maka semakin takut setan kepada manusia untuk menggodanya. Namun semakin lemah iman seorang dan semakin lemah pula amalan seorang, maka setan akan mudah menguasai dirinya. Namun apabila dikatakan takut adalah takut dalam makna tobi'i, ya takut dari godaan dia gitu loh ya takut dari badan godaan dia dan dia ingin berpaling dari godaannya maka ini tidak mengapa hanya kekhawatiran takut di sini maknanya khawatir maka tidak mengapa dibolehkan tapi kalau takut makna khawb ini bisa masuk dalam kesyirikan ya kemudian e, kalimat yang kedua pertanyaan kedua bahwa ibu tadi hmm, bagaimana kalau ada kalimat saya membenci setan boleh saja boleh bahkan ini harus kita membenci setan. Ya, baik dari manusia ataupun kalangan jin harus membenci setan. Apa yang dibenci? Sikap, sifatnya. Tapi manusianya, karena tidak setiap manusia yang memiliki sifat-sifat setan, tidak lantas dikafirkan oleh Islam, tergantung kesalahan yang dia lakukan. Ya, tergantung kadar kesalahannya, apakah sampai kepada kupur atau tidak. Jadi kalau sikap setan sifatnya, mesti kita membencinya. Namun demikian, tidak mesti harus diucapkan terus tapi dihujam dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan, bukan semata-mata lisan dan ucapan. Allah taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, demikian jawaban untuk Umu Ais yang berada di Singapura. Kemudian kita angkat uh, penelpon atau telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dan Pak Parsono Muka Kuning. Bapak Parsono di Muka Kuning. dulu, ya. Bapak uh, tadi Ustaz menjelaskan mengenai trik setan menggoda manusia ada enam. Uh, terus bagaimana cara uh, menangkalnya tentang uh, si setan menggoda manusia itu? Itu bagaimana saja. caranya menangkal apa? Meminta perlindungan kepada Allah agar setan tidak menggoda manusia dengan enam trik tadi yang dijelaskan oleh Ustaz -hmm. gitu. Iya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam uh, musuh manusia ataupun dalam menyesatkan manusia. Jadi belum sampai kepada pembahasan apa namanya apa sarana-sarana manusia dalam membentengi setan ya. Ataupun up benteng apa agar kita tidak terjatuh dalam pujuk dan rayuan setan ataupun dalam tahapan pujuk rayuan setan. Ya, belum sampai insya Allah setelah nanti pembahasan kita tuntas dalam masalah langkah-langkah setan di dalam menyesatkan manusia, maka Syekh rahimahullah di sini Dr. Abdul Aziz bin Saleh Al-Ubaid beliau akan menerangkan tentang bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus dan tertipu oleh setan. Ya, nanti insya Allah ada pembahasannya. Namun diantaranya adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Iman dan tawakal, takwa dan istighfar berzikir, baik itu bangun tidur, semua zikir, ya masuk masjid dan seterusnya. Dan yang lain-lain insya Allah akan disampaikan secara rinci pada saatnya. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, ya selanjutnya kita angkat, te angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dari Kiptia di Singapura. Ibu Kiptia di Singapura. Ibu Kiptia silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini Pak Ustaz, apakah termasuk dosa sirik bagi kita yang kerja ikut orang Cina? Kadang kita ikut bakar kertas-kertas buat sembayang dewa-dewa dewanya gitu. Terus yang kedua, bagi perempuan yang mau nikah menurut adat Jawa harus dicukur alisnya Pak Ustadz itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti fillah warallahu ya. ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum. Ya, dengan siapapun kita bekerja, pada hakikatnya dibolehkan. Ya, baik itu dengan orang muslim ataupun di ruang kepada orang muslim adalah pada asalnya dibolehkan. Hanya saja kita harus berhati-hati tatkala kita bekerja di orang-orang yang bukan muslim. Maka apabila kita bisa beribadah dengan baik, bahkan kadang ya orang-orang di luar muslim pun memberikan sarana dalam ini, maka kebaikan bagi antum, kebaikan bagi dirinya. Namun seperti yang ditanyakan misalnya ukhti oh, tadi ikut dalam membantu peribadatan mereka, maka ini ta'awun alat ismal udwan. Ini juga ta'awun tolong menolong dalam kejelekan, dalam dosa dan permusuhan. Karena hakikat permusuhan pada umat ini adalah setelah adanya kesyirikan. Yang memporak-porandakan manusia adalah karena kesyirikan. Dan kesyirikanlah yang telah membuat orang-orang bertauhid tercerai berai. Karena asal dari manusia penciptaannya adalah mereka bertauhid. Sebagaimana Nabi Adam dan generasinya. Kemudian muncullah kesyirikan. Maka ukti fillah yang dilihat Allah Subhanahu wa taala saya merasa saya sendiri dan ya ukti sekalian kaum muslimin ya maka kalau sampai derajat ini dan hati ya hati anti itu hati antum tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya dipaksa oleh majikannya maka ini tidak mengeluarkan anti daripada Islam tetapi tetap kita berdosa karena telah ta'awun, telah tolong menolong dalam kemungkaran yang tidak boleh dilakukan seorang muslim, ya, apalagi bertahun-tahun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membentangkan kesadaran anti dan kesadaran Eh, majikan anti juga semoga antum diberikan rahmat dan diberikan rezeki yang lebih baik dari rezeki yang sekarang ada. Kemudian berkaitan pertanyaan yang kedua, ya bahwa mencukur alis jelas tadi diharamkan dan termasuk yang dilarang Allah Subhanahu wa taala seorang yang mencukur sebagian atas seluruh alisnya dalam acara apapun, apakah itu pernikahan atau dalam kesenangan atau dalam apa saja itu terlarang oleh Islam. Islam tidak pernah membedakan hukum dengan apa saja kecuali yang telah ditetapkan oleh Islam sendiri. Ya, maka hukum manapun, adat manapun yang dia menentang, menyelisihi firman Allah dan sabda nabinya, maka masih ditinggalkan. Insya Allah ukti akan digantikan jodoh dengan jodoh yang lebih baik. Ukti akan ya diberikan yang lebih baik daripada tempat yang lebih baik dari yang sekarang ada. Ya, misalnya mesti menikah dengan acara-acara itu tinggalkanlah. Bertakwa kepada Allah, insya Allah akan menggantikan acara yang lebih baik, menggantikan suami yang lebih baik, menggantikan tempat dan kedudukan yang lebih baik. Biidnillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam. Nah, Ustaz Barakallahu Iya, kita pending dulu pertanyaan via telepon. Kita akan bacakan SMS yang... SMS eh, yang pertama datangnya dari Ferry di Batu Haji. Ustadz, eh, kadang setan tergad menggoda dengan tanpa disadari kita. Bagaimana kita bisa membedakan godaan-godaan setan tersebut, Ustaz? Apakah e, upaya yang harus e, terus pertanyaan kedua, apakah e, upaya yang harus kita lakukan dalam menghindari godaan setan? Syukran. Tafadhol, Ustaz. Baik, yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaannya hampir senada ya dengan Pak Parsono bahwa ya untuk membedakannya adalah kita lihat apakah amalan kita ini madorot atau amalan kita ini adalah manfaat. Apakah amalan kita ini menambah keimanan atau tidak? Itu bisa dilihat secara fakta. Ya. Dan memang tidak terasa, setan telah membisikkan kita tidak terasa. Sebagaimana manusia membisikkan di dunia kita tidak terasa. Karena Rasulullah pernah mengatakan, setan itu adalah membisikkan manusia majrad Ya, apa namanya? Ya. Inna syaitana yajri min ibn Adam Majordam, Sesungguhnya, setan berjalan di dalam tubuh manusia seperti darah yang mengalir. Ya. Maka kita tidak bisa merasakannya. Akan tapi bisa dirasakan setelah kita menyadarinya. Apakah amalan kita amalannya ketakwaan atau amalan kedurhakaan? Apakah amalan kita menambah keimanan atau menguranginya? Maka ini bisa dirasakan secara hakikat dan disadari oleh kita sendiri. Ya. Adapun untuk membentenginya tadi sudah disebutkan di antara ikhlas, mengikuti sunnah, mengikuti taklim, bisa membedakan hal yang hak dan yang batil, tawakal, eh, berdoa dan berzikir dan seterusnya yang insya Allah akan kita bahas menyendiri dalam pembahasan yang rinci dan khusus bidinillahi taala Allahu taala alam. Nah, Ustaz, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ayu di Batu Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau tanya, apakah kawat gigi bisa dikategorikan mengkikir gigi, Ustaz? Mohon jawabannya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. azianallah wa yakun. Kawat tidak seperti halnya apa namanya memotong gigi ya. Karena memotong gigi berarti dia apa nama hukumnya habis dipotong dan tidak bisa uh, dikembalikan lagi, ditambah lagi maksudnya ya. Kalau kawat ini ada beberapa ketentuan kalau tujuannya adalah untuk menghiasi saja sebagai perhiasan dan sebagainya maka ini tidak boleh karena gigi tidak pada perhiasan apalagi dengan perhiasan-perhiasan yang mubazir dengan alat-alat berlian dan yang lainnya ini mubazir dan bukan pada tempatnya di situ dan sekaligus ini tasyabuh bil kupar yaitu mengikuti menyerupai kegiatan amalan orang-orang kafir di mana hal semacam ini perbuatan mereka maka tidak boleh akan tetapi mungkin kalau memasang kawat gigi ada kebutuhan syar'i, semacam dia mungkin sakit ataupun ataupun dia kalau punya sakit kemudian memasak itu dia menjadi sembuh atau bisa menjadi mengurangi rasa sakitnya dan sebagainya yang dibolehkan syar'i maka ini tidak mengapa karena adanya darurat. Kalau tidak ada maka Allah alam hukumnya tidak boleh ya. Allah taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, Demikian jawaban untuk Ayu di Batu Haji dan kemudian pertanyaan uh, selanjutnya dari Esti di Singapura. Uh, namun sebelumnya kita angkat, angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Ibu siapa ada di mana Ibu? Ini dengan Warsis di Singapura. Ibu Warsis di Singapura. Ibu Warsis silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Uh, eh, Anak mau tanya yang ini Pak Ustadz, uh, kalau kita melakukan sesuatu sebelumnya, kita uh, tidak tahu gitu, ya atas perintah orang tua, macam itu memotong gigi karena ada sesuatu yang penghal menghalangi gitu lah, di gigi itu, jadi kepotong. Itu anak masih kecil, uh, tapi sekarang anak menyesal uh, setelah anak tahu sunnah gitu, apa bisa diampuni uh, dosa anak Ustadz iya. atas penjelasannya? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ibu diampuni. Ya ibu diampuni dan ini tidak termasuk dosa besar ya. Ataupun kalau dia tujuannya adalah apa namanya tujuannya ketidaktahuan asalnya karena maka ini diampuni Allah Subhanahu wa taala walaupun dia anak Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Namun ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita tidak tahu hukumnya Allah mengampuninya setelah tentunya kita menyadarinya dan kita bertaubat kepada Allah. Namun dalam kategori ini kita pun tidak menyepelekan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala tentunya kita bertaubat kepada Allah setelah kita mendapatkan penerangan yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah ya Insya Allah Allah akan mengampuni ibu ya hatta dosa, hatta sehingga dosa syirik pun tatkala seorang bertaubat dari dosa syirik maka Allah akan mengampuni dosa syirik itu ya Insya Allah ibu termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Nah Ustaz, Iya, kemudian pertanyaan uh, yang masuk dari SMS itu datangnya dari SD di Singapura. Ustadz Afan, saat ini ada kajian tentang pem pembicaraan antara jin dan manusia Ustadz yang dibawakan seorang Ustadz. Benarkah manusia bercakap-cakap dengan jin Ustadz? Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah jin setan suka, uh, eh, suka menempati dan bersembunyi di balik gambar-gambar ataupun tulisan-tulisan kaligrafi? Mohon penjelasannya Ustadz. Allah khairan. apa Ustaz. Bismillah. Akhtifillah. Azanallah yakun. Bahwa bisakah setan diajak bicara dengan manusia? Bisa. Ya, jadi setan bisa berbicara dengan manusia bagi mereka yang mampu di jalannya. Karena tidak setiap manusia bisa, kecuali orang-orang yang tersendiri bisa berbicara dengan setan. Tapi tidak diperintahkan agar kita mencari-cari jalan untuk berbicara dengan setan. Dan ini bisa sering terjadi tatkala orang meruqyah, ya. Ya, saja meruqyah saudaranya kemudian dengan bisa dengan ucapan, ya, ditanya dan seterusnya, maka ini bisa terjadi. Berbicara dengan setan. Namun kita tidak diperintahkan untuk mencari jalan, membuka peluang untuk berbicara dengan setan. Dengan jin maksudnya ya. Adapun pertanyaan yang kedua bahwa apakah setan mendapat gambar-gambar? Naam. Setan-setan suka dengan gambar sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan. Ya, jadi setan lebih suka dengan gambar-gambar dan di antara gambar itu yang paling disukai setan adalah menempati matanya. Karena mata orang akan terpengaruh dengan mata tersebut. Dan kalau kita melihat gambar, maka seakan-akan gambar itu bergerak. Kalau kita lihat padang terus, dan seakan-akan gambar itu mengawasi kita. Karena setan masuk dalam gambar tersebut. Maka ukti pilih dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat dimengerti pertanyaannya dan jawabannya bahwa mungkin saja seorang bisa berkomunikasi dengan jin. Namun demikian tidak diperintahkan untuk manusia untuk berkomunikasi dengan jin. Ya, namun dalam kategori tertentu dia dibolehkan asal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kesyirikan dan kajiannya tidak terbatas hanya dengan jin. Kajian yang utama adalah dengan manusia. Ya. Kemudian Apakah setan menempati gambar? Naam, setan menempati gambar-gambar, terutama pada matanya. Allah taala alam. Nah, Ustaz, Ya kemudian kita akan menerima pertanyaan terakhir dari telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa dari mana, Bapak? Ah, Abu Bakar Ustaz daripada Johor. Iya, Bapak Abu Bakar dari Johor. Bapak Bakar silahkan Bapak. saya nak tanya orang-orang tua-tua dulu kan? orang-orang tua-tua dulu dia selalu bela-bela jin ataupun di, dari, dari Malaysia ni dia cakap apa ah, hantu raya kemudian orang yang bela tu dia tujuan dia baik tapi yang generasi kedua ketiga ni uh, ah, dan lain apa apa dia punya tu Ustaz adakah yang tujuan pertama tu baik yang yang generasi kedua ketiga ni dia buat tak baik uh, nak menghilangkan daripada daripada orang yang generasi kedua ketiga ni. Boleh ada buang macam mana caranya Ustaz? Tolong bagi tahu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, bisa dipahami Ustaz? Abu Abu Anas mungkin bisa menarakan ke saya maknanya. uh, yang bisa saya tangkap bolehkah uh, memelihara jin dan uh, untuk biasanya jin itu uh, yang melihara jin tadi sudah meninggal akan diteruskan oleh keturunan eh, keturunannya yakni anak cucunya Ustaz. Apakah itu bisa dibuang Taib. jin yang dipelihara tersebut Ustaz? Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang di Johor, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Saya mohon maaf belum apa tidak bisa uh, mencerna pertanyaan Bapak dengan sebaik-baiknya ya karena lahja dan bahasa yang berbeda. Namun demikian semoga Allah bisa membimbing kita ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang jelas bahwa memiliki khaddam, memiliki pembantu daripada jin adalah terlarang. Karena tatkala kita memiliki keinginan kepada kita, memiliki pengganti tatkala dia taat kepada manusia, maka manusia harus taat kepadanya. Dan kebiasaannya, orang yang memiliki jin, maka kehidupannya adalah penuh dengan kesyirikan, penuh dengan hal-hal yang menakutkan bagi tetangga dan yang lainnya. Dan tentunya, ya, kalau seandainya jin tadi tunduk kepada perintah dia yang benar, orang yang memiliki jin tadi tidak pernah mencelakai orang dan tidak pernah memberikan sesaji, tidak pernah memberikan keinginan jin, maka tidak mengapa. Akan tapi ini tidak diperintahkan. Di mana Rasulullah SAW pun tidak memiliki tentara jin. Ya, Rasulullah memiliki tentara dari para manusia dan dibantu oleh malaikat. Ya. Maka generasi berikutnya maka akan semakin rusak. Karena di awal dari generasi pertama pun rusak. Tatkala seorang berinteraksi dengan jin, ya, dengan alasan apapun, ya, maka jin mempunyai keinginan. Dan setelah meninggal generasi pertama, generasi kedua, ketiganya, maka akan menyalahgunakan apa? Menyalahgunakan e, jin tadi. Bahkan jin tadi berbohong pasti kepada manusia yang tadi. Orang tuamu dibikin dekuan kepadaku. Ya, maka akan meminta apa yang tidak diminta oleh generasi yang pertamanya. Maka ikhwani fillah yang dari Allah Subhanahu wa taala Islam tidak memerintahkan kita untuk bergelut dengan jin walaupun dakwah juga kepada manusia dan jin. Namun tidak diperintahkan kita untuk berinteraksi dengan jin dan agar kita mempercayai jin dan agar kita untuk memiliki jin. Tidak, akan tapi kita sama-sama dengan jin sama haknya yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diadab Allah bagi siapa yang tidak mensyirat Allah Subhanahu wa taala. Ulama telah membuat banyak bab. Berang siapa yang meminta kepada al-hayyun ghairu hadirin fahuwa musyrikun kafirun. Seorang yang meminta bantuan kepada yang hidup tetapi dia tidak nampak itu maka dia termasuk musyrik dan kafir. Dalam arti meminta bantuan yang dilarang Allah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya adalah merupakan ya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi dan godaan syaitan tentunya karena dalam ceramah pun kita tidak luput dari godaan syaitan laknatullah alaih saya minta maaf sebesar-besarnya subhanaka hamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh